yang penting yang penting guyup rukun ya nah kunci nih supaya bisa guyup rukun aku awan mau dikai materi tentang mem membina iman takwa akhlakul karimah guyup rukun Saya ini yang ngono maneh mempererat tali persaudaraan masing-masing harus menjalankan fungsinya dengan baik the right man on the right place the right man on the right job nah itu artinya rondo royal ya ya'malu ala syakilatih masing-masing menjalankan fungsinya dengan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing harus mampu mengendalikan diri harus mampu menahan diri le ancen gak bagiane, yo ya cok gelem dikai bagian niku. le ancen gak bidange, yo ya cok dilakoni, malah loro kabeh, ngerusak tatanan masyarakat. Misalnya kaya aku, biasa ngulang ngaji ya, eh, terus kok karo presiden diangkat didadekno menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan menko polhukam neng aku gelem niku jenenge aku wong koplak ya hancur siapa ngomong persis mau Cek mau gawe nih, mau gawe nih. Terjahit lambemu. Mengikir lo gawe contoh. Kau ngaku lo sing biasa biasa mulang ngaji lho kok didadekno menteri Menko Polhukam terus aku gelem ini aku lah wong kopla nih, ayo persis nih ya negara ini ya udah dihancur ndak karo-karuan tau wong ora bagianku kok aku gelam gelem aja oh biasanya aku gak amen ulang ngaji ya alifat fatkah kabdomaku abantrono alifatra'a kabdomaku sindomasu kafatraka sindomasu sindomasu aku suka susu ya tolong lek ngekei susu kudu loro lek susu kudu loro nek cuma siji jenenge su nek loro jenenge nek telu jenenge nek papat jenenge malah eling aku tau mlebu ndok kantin takoni mas minum apa mas ya aku mau ya susu mbak pakai es mas ya namanya susu ya pakai es kalau nggak pakai es namanya uh, uh. susu kalau nggak pakai es namanya ya bodoh kalau nasi bebek itu harus pakai B kalau nggak pakai B namanya nasi e, e. lewat biasa ngulang ngaji alif baga alif Bani Alidoma O Bakot Kaba bagus Robi Batomabu Membat Kama Tapat Kata Mendomamu Matamu Dewi Lah kok terus gelem nomen Menko Polhukam. Yo jenenge wong Wong iya Jeneng ya wong ndak genah. Wis, mangkane desa kene khususnya kecamatan, kabupaten, desa rukun, ayo berpijak pada hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki wis sering disampaikan oleh para mubalek sering disampaikan para kiai para ustaz saya hanya mempertegas saja dan ini juga sering saya sampaikan supaya masyarakat ini podo ngerti fungsinya dewe-dewe dan ini guyub rukun soalnya kapan masyarakat iso guyub rukun yang turun adalah rezeki kenikmatan dan keberkahan tapi lek gak gelem rukun senengane congkrah gegeran yang turun adalah bencana musibah dan malapetaka naudzubillah min imamud dunia bi arbaati asya tegak dan kokohnya dunia ini karena empat hal dunia ini akan kuat kokoh tegak apabila ditopang oleh empat hal negara ini akan kuat kokoh tegak jika didukung oleh empat hal daerah, kabupaten, kecamatan, desa akan menjadi kuat dan kokoh apabila ditopang oleh empat hal ini. Apa saja? Pertama, soalnya waktunya terbatas. Petang puluh tahun ah. <laughs> oh, nyen pangapunten Bu, pulau niki lho pirang-pirang dino burung mulih. Kok mulai? Aku lo mulai toko Hongkong aneh seminggu. Kak mulai toko Hongkong langsung Kalimantan. Kalimantan petang dino mari Kalimantan Jakarta sedino mari Jakarta Papua neng Papua telung dino teko Papua lu ndak mulai aku langsung iki mau neng pakai saji eh gak pakai saji Kalipare teko paling Kalipare berpaya terus saya nduk gini lo kurung mulai Siapa ngomong kapok? Makasih mulane sama dia ngerti yo. Wes pertama ya ilmil ulama dengan ilmunya ulama. Yang kedua ya adilil umara dengan adilnya para pemimpin. Ketiga bisa khawatil agnia dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Keempat khawatil fukara dengan doanya orang-orang miskin. Salah ya aku buka kok jadi nomor siji ne ulama Nomor loro adile pemimpin. Nomor telu lumane wong suge. Nomor papat dungane wong larang. Salahmu ngapok-ngapok wong.